akhwat, para pendengar, para pemerhati Radio Roja, rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari yang cerah ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kebaikan kepada kita, senantiasa menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengampuni, memaafkan dosa-dosa kita dalam keadaan kita banyak berbuat dosa dalam keadaan kita banyak kurang dalam menegakkan syukur atas nikmatnya, dalam keadaan kita banyak kekurangan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang disyariatkannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengampun, yang Maha Luas rahmatnya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini insyaallah untuk mengkaji ilmu, mengkaji pembahasan yang paling mulia dalam agamanya, mengkaji ilmu yang paling agung dalam agamanya, yaitu ilmu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu mengenal tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang merupakan satu-satunya pintu untuk bisa mengenal Allah dengan benar, yang nanti pada gilirannya akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya ingatkan kembali Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan man haba man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi <clears throat> Beliau mengatakan man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka dia pasti akan mencintainya kaum muslimin para pendengar radio Roja rahimakumullah wa azzakum pada kesempatan atau pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenal beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha agung, ya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang sangat besar pengaruh positif dari mengimani nama ini terhadap manusia, terhadap diri kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan, yaitu namanya Al-Afu. al afuun yang maha pemaaf, yang maha memberikan maaf kepada manusia. Nama Allah Al-Afu, Al-Afu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi, thumma bughiya 'alaihi, la yansurannahu Allah, innallaha la'afuwun ghafur." Yang demikian itu barang siapa yang memberikan hukuman seperti hukuman yang ditimpakan kepadanya kemudian dia dianiaya maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menolongnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun juga dalam ayat yang lain surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 99 Allah berfirman faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana afuwan ghafura maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemaafan kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemaaf dan maha pemberi ampun. Kemudian juga dalam hadis yang terkenal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca pada malam Lailatul Qadar hadis Sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam doa tersebut Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah sungguhnya engkau maha pemaaf engkau menyukai pemaafan kepada hambamu maka maafkanlah ampunilah dosa-dosaku Nama Allah yang agung ini, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, nama Allah yang maha agung ini, kalau kita tinjau dari maknanya, kata-kata al-afu, al-afu yang merupakan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, nama Allah subhanahu wa ta'ala afuun itu menunjukkan Allah memiliki sifat al-afu, maha pemaaf secara bahasa, kalau kita tinjau dari maknanya, nama ini menunjukkan arti meninggalkan atau menghapuskan sesuatu. Meninggalkan atau menghapuskan sesuatu. Maka kata-kata al-afu yang juga dipakai sudah terbiasa dipakai dalam bahasa Indonesia afwan ya, artinya memaafkan perbuatan dosa tidak menghukuminya, memaafkan kesalahan yang berarti sekaligus di sini menghapuskan dan menghilangkan bekas-bekasnya. Nah, untuk yang berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu diterangkan maknanya oleh para ulama, Al-Afu itu adalah huwallazi yamhus sayyiati wa yatajawazu 'anil ma'asi. Dialah yang menghapuskan dosa-dosa dan mengampuni perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat afu pemaaf, artinya Allah Subhanahu wa taala dialah yang selalu menghapuskan bekas-bekas dosa yang dilakukan oleh manusia dan mengampuni perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Sehingga memang secara makna, secara arti, nama Allah Al-Afu ini dekat dengan nama Allah lain yang lebih kita kenal yaitu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi kedua nama ini memiliki arti yang berdekatan. Bahkan kalau disebutkan tersendiri, maka keduanya saling mencakup seluruh makna dari keduanya. Masing-masing dari keduanya mencakup semua makna dari keduanya. Nanti kalau disebutkan secara bersamaan maka diterangkan oleh para ulama keduanya memiliki arti yang lebih khusus. Yaitu misalnya dalam ayat-ayat yang saya sebutkan di atas tadi, keduanya digabungkan wa kanallahu afuwan gofura. dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jika digabungkan dengan keduanya, maka al-afu itu lebih ditekankan pada makna al-mahu, menghapuskan, menghilangkan bekas-bekas dosa. Sedangkan gufron dari nama Al-Ghafur itu lebih ditekankan pada asiter, menutupi dosa. Sehingga kalau dibandingkan dari kedua nama ini jika digabungkan, maka makna Al-Afu itu lebih tinggi daripada makna al gufron jadi nama Allah Al-Afu itu lebih tinggi, lebih dalam maknanya dibandingkan nama Allah Al-Ghafur. Kenapa? Karena yang namanya menghapuskan dosa, menghilangkan jejaknya sama sekali, tentu saja lebih tinggi daripada sekedar sekedar menutupinya. Daripada sekedar menutupinya. Maka dari ini pun juga kita uh, apa ini bisa mengambil pelajaran yang sangat agung bahwa barang siapa yang ingin menghilangkan kotoran-kotoran dari dalam dirinya. Barang siapa yang ingin menghapus jejak-jejak dosa yang akan menghalangi kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia selalu meminta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya selalu dia berusaha untuk apa ini e, berdoa kepada Allah, meminta pemaafan, pengampunan dengan menggunakan nama ini. Bahkan menggunakan kedua-duanya. Ya Allah ampunilah aku, Maafkanlah kesalahan-kesalahanku, hapuskanlah dosa-dosa dan maksiatku, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan maha pengampun. Inna kaafun ghafur. Ini termasuk berdoa dengan asmaul husna yang sangat dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Jadi dengan cara seperti ini kita akan dapatkan pengampunan dari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, para pendengar, para pemerhati tidak diroja rahimakumullah. Sifat afu sebagaimana sifat maghfirah pengampunan dari Allah adalah sifat yang terus-menerus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani ini, dengan mengetahui uh, bagaimana pengaruh dari nama ini yang Allah Subhanahu wa taala mensikapi makhluknya dengan sifat pemaafan dan pengampunannya yang agung, ini akan menjadikan manusia selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersandar kepada rahmat dan pengampunannya. Bisa dibayangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmat, pengampunan dan pemaafannya. Tidak sedikit manusia yang berbuat maksiat, menentangnya terang-terangan, bahkan mempersekutukannya. Na'udzubillahi min dzalik dengan perbuatan-perbuatan yang sangat melampaui batas. Tidak pantas ditujukan kepada zat yang di tangannya lah segala kebaikan yang selalu dilimpahkannya kepada manusia Dialah yang menciptakan alam semesta dan memberikan rezeki kepada mereka semua. Orang-orang musyrik berbuat syirik, orang-orang kafir menentangnya terang-terangan, bahkan ada yang menisbahkan sifat-sifat buruk yang tidak pantas baginya dengan dikatakan dia memiliki anak, memiliki istri, memiliki apa ini sekutu dari kalangan makhluknya yang ini semua merupakan sikap kurang ajar yang sangat nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu an dzalika uluan kabira. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dan Maha tinggi dari semua perbuatan-perbuatan kotor tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, apa balasan yang Allah berikan kepada manusia? Apakah Allah mengazab mereka semuanya? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan tangguh kepada orang-orang kafir sekalipun Tetap mereka diberikan rezeki. Tetap mereka diberikan kebutuhan untuk menyelenggarakan hidupnya di dunia. Makanya dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa ahadun asbaru ala adzan sami'ahu min Allah. Innahum la yad'una lahu. Innahum la yad'una lahu waladan." wa innahu la yu'afihim wa yarzuqahum. Tidak ada satupun yang lebih bersabar mendengarkan gangguan terhadapnya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengaku-ngaku atau menisbahkan bahwasanya Allah memiliki anak. Yang ini merupakan penghinaan besar terhadap kesempurnaan Allah terhadap kemahesaan Allah dan terhadap ketidakbutuhannya kepada makhluk. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, memiliki sekutu dan seterusnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memaafkan mereka dan memberikan rezeki, melimpahkan rezeki yang berlimpah kepada mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala. Padahal seandainya Allah ingin mengazab semua penduduk yang ada di langit dan di bumi, apakah Allah tidak mampu? Maka jawabannya Allah maha mampu. Allah maha kuat. Maha perkasa untuk melakukan semua itu. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 61 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walau yu'akhidullahu nata bidulmihim. Ma taraka alaiha min dabatin. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia karena perbuatan zalim mereka, perbuatan aniaya melampaui batas mereka, maka seandainya Allah melakukan itu, maka dia tidak akan menyisakan satu binatang pun. Satu binatang melata pun di muka bumi ini. Tidak akan menyisakan satu makhluk pun kalau Allah melakukannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menangguhkan mereka sampai waktu yang tertentu. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ maka kalau telah datang waktu yang Allah tentukan itu, maka mereka tidak akan bisa memundurkannya dan tidak bisa memajukannya sedikit pun. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang dinisbahkan yang marfu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." walau rahimahum kanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Seandainya Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengazab semua penduduk yang ada di langit dan di bumi, maka dia mampu untuk melakukan itu, dia mampu untuk mengazab mereka dalam keadaan dia yang tidak dikatakan berbuat zalim sedikit pun, berbuat aniaya sedikit pun karena dia yang menguasai alam semesta. Alam semesta beserta istrinya, isinya adalah miliknya kalau dia ingin mengazab mereka maha dia, maka dia mampu dan tidak dikatakan dia berbuat zalim. Akan tetapi walau rahimahum, seandainya dia merahmati mereka, maka sungguh rahmatnya lebih baik bagi mereka daripada perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Nah ini bagi orang yang beriman, merenungkan makna nama Allah yang agung ini maha pemaaf. Hendaknya dia benar-benar merasakan besarnya pemaafan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Kalau dia melihat banyak kekurangan dirinya, banyak dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu misalnya, yang dengan itu saya sudah cukup untuk menghalangi dirinya dari hidayah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, dia dipilih untuk mengenal hidayah sunnah, untuk mengenal akidah yang benar. Padahal kalau dibandingkan dengan kotoran perbuatan dosanya di masa lalu, tidak pantas dia menerima hidayah tersebut. Tapi Allah memilih dia dengan hidayah yang tiada terhingga, yang tidak bisa dipikirkan dengan perhitungan untung rugi atau apa ini dengan perhitungan tukar menukar. Allah memilih dia ya di antara sekian manusia. Bandingkan dengan orang lain yang tidak mengenal hidayah. Tidak mendapatkan pemaafan dari Allah. Ada yang lebih banyaknya apa ini berjuang untuk Islam secara zahir, ada yang lebih tekun ibadahnya, meskipun tidak sesuai dengan sunnah, ada yang lebih sungguh-sungguh dalam berislam, orang tersebut tidak mendapat hidayah. Ini bisa kita buktikan dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, lebih semangat. Dalam artian secara bohir, kelihatannya lebih rajin, lebih semangat, lebih pantas untuk menerima pemaafan dari Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita. Ini menjadikan kita harusnya tahu diri. Menjadikan kita harusnya tahu diri bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kemuliaan diri kita sendiri yang harusnya pilihan Allah ini atau hidayah Allah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan pemaafannya pemaafannya kepada kepada kita semua. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semua yang Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya sampai disebutkan dalam hadis yang sahih seperti yang saya pernah sebutkan dalam pengajian yang lalu lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi waladiha sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan dengan sayangnya seorang ibu terhadap terhadap anaknya inilah sifat pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam hal ini dalam yang sehubungan dengan sifat al-afu ini, pemaafan dari Allah ini. Allah apa ini para ulama menjelaskan bahwa sifat al-afu, pemaafan dari Allah ini ada dua macam. Ada yang bersifat umum yang berlaku bagi semua makhluk. Bagi semua pelaku maksiat, orang-orang kafir maupun orang-orang muslim, yaitu Allah memaafkan dalam artian tidak menyegerakan siksaan bagi mereka padahal mereka telah melakukan sebab-sebabnya seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala telah tetap memberikan kenikmatan duniawi kepada mereka, melimpahkan rezeki, memudahkan sebab-sebab untuk kebaikan hidup mereka secara duniawi, padahal mereka telah melakukan sebab-sebab yang besar untuk turunnya azab dari Allah. Mereka menentang Allah, mencela Allah, menisbahkan sifat-sifat yang buruk kepadanya, subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun ta'ala Allah an dhalika uluan kabira mereka banyak menyekutukan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat menentangnya yang ini Allah subhanahu wa ta'ala maafkan dalam artian Allah menangguhkan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka meskipun mereka telah melakukan sebab-sebabnya ini pengertian al-afu al-am pemaafan yang bersifat umum yang kedua pemaafan yang bersifat khusus. Pemaafan yang bersifat khusus ini jelas cuma Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertobat selalu kembali kepadanya. Orang-orang yang selalu kembali kepadanya <coughs> yaitu pengampunan Allah bagi orang-orang yang kembali kepadanya, berdoa kepadanya, selalu menyandarkan diri kepadanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuh, ini tobat yang sungguh-sungguh. Tobat yang ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang disertai dengan keyakinan dan sikap tidak ingin mengulangi perbuatan perbuatan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha luas pengampunannya, Maha luas pemaafannya. Selama seorang hamba selalu kembali dan bertobat kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan memaafkannya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu <coughs> apa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman jadi hadis kursi ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman aznaba abdun zanban faqala Allahumma firli zanbi ada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Faqala tabaraka wa ta'ala maka Allah berfirman, "Aznaba 'abdi dhanban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanb." Hambaku telah melakukan perbuatan dosa dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Allah yang mengampuni, memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu dan akan mengampuni dosa-dosa maka Allah mengampuni dosanya. Summa ada fa'adnaba. Kemudian hamba itu mengulangi lagi perbuatan dosanya. Dan dia minta ampun lagi. Dia mengatakan, Ay Rabbi firli dhanbi. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah kembali berfirman, Abdi aznaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhan wa ya'khudhu bidhan. Hambaku telah melakukan perbuatan dosa dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumi perbuatan dosa, maka Allah pun mengampuninya. Sampai berulang, berulang kali dilakukan oleh hamba ini. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala terus mengampuni perbuatan dosanya. Selama apa? Selama dia selalu bertobat, meminta pengampunan dan pemaafan, dan selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana luas rahmatnya Allah, bagaimana agungnya pengampunan dan pemaafan darinya. Inilah apa ini konsekuensi dari nama-namanya yang mulia seperti namanya yang kita bahas saat ini yaitu Al-Afu. Allah menyukai pemaafan. Al-Ghafur, Allah mencintai pengampunan. At-Tawwab, Allah Subhanahu wa taala selalu menerima tobat dari hamba-hambanya. Maka sebagai konsekuensi daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang yang yang maha indah ini dan sifatnya memberikan pengampunan, memberikan pemaafan dan menerima taubat hamba, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang mengamalkan kandungan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari sinilah mungkin saya pernah isyaratkan dalam sebuah pengajian Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif pernah menyebutkan satu faedah penting yang tolong didengarkan baik-baik jangan sampai disalahpahami. Beliau mengatakan terkadang perbuatan dosa itu ada manfaatnya. Terkadang ada manfaatnya. Tentu saja bagi orang yang tidak meremehkannya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa, misalnya kalau ada yang bertanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak melindungi saja hamba-hambanya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang beriman agar tidak berbuat dosa. Sudah mereka dijaga saja, tidak pernah berbuat dosa, dikasih hidayah terus supaya mereka lurus. Tidak perlu ada dosa. Maka jawaban ini dijawab oleh Ibnu Rajab dengan ucapannya tadi, terkadang perbuatan dosa itu ada manfaatnya. Dan di antara manfaatnya ada dua. Mengapa Allah menimpakan dosa kepada hambanya? Menjadikan mereka kadang-kadang mudah tertimpa dosa. Ada dua manfaatnya. Yang pertama, kata beliau, untuk menjadikan hamba tersebut rendah diri di hadapannya. Tidak sombong, tidak berbangga diri. Kenapa? Kalau seandainya seorang hamba itu selalu berbuat taat, selalu kelihatan rajin, maka bisa jadi dia yaktar binafsihi. Tertipu dengan dirinya sendiri. Bisa jadi dia nanti akan merasa ujuk, merasa sombong. Yang sudah kita ketahui sifat sombong adalah sifat yang sangat tercela bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam dirinya ada seberat biji debu dari kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi yang sahih juga berfirman uh, apa ini uh, eh, al kibriya uridai wal azamatu izari paman naza'ani wahidan minhuma azabtu kesom apa ini kebesaran itu adalah sarungku dan keagungan itu adalah selendangku barang siapa yang nazaan yang merebutnya atau mengambil dariku salah satu dari keduanya maka aku akan mengazabnya artinya orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya ujub, sombong Allah Subhanahu wa taala kan mengazab dan memurkainya. Maka dengan adanya dosa, Allah ingin menjadikan hamba tersebut mengetahui kekurangan dirinya sehingga dia akan merasa rendah diri. Ini disyaratkan lebih jelas dalam sebuah hadis yang hasan. Ya, kan oleh Syar Al-Bani dalam uh, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tuznibu lakasyitu alaikum ma huwa akbaru min dhalika al-ujbu al-ujbu. Seandainya bukan karena seandainya apa ini seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka aku aku khawatir kalian akan ditimpa penyakit yang lebih parah daripada itu yaitu penyakit apa? Penyakit al-ujub, kesombongan, sifat bangga diri ujub dan sifat al-ujub ini sifat berbangga diri, sifat sombong. Ini faedah dosa yang pertama. Yang kedua, faedah dosa yang kedua adalah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya dengan pengampunannya agar nama-namanya yang maha mulia itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh hambanya yaitu Al-Afu namanya Al-Afu maha pemaaf, Al-Ghafur maha pengampun dan At-Tawwab maha penerima penerima tobat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang melaksanakan ibadah tersebut, meminta ampun dan bertobat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sebagian hambanya dosa agar mereka bertobat. Yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala mencintai akan mencintai mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai tobatnya seorang hamba. Dalam hadis yang sahih kita ketahui riwayat Imam Bukhari dan Muslim apa ini ada Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi." Sungguh-sungguh Allah lebih sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika bertobat kepadanya melebihi kegembiraannya orang yang sangat gembira yaitu digambarkan dalam hadis ini orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian ketika dia berada di tengah padang pasir yang luas dengan menunggak membawa kendaraan yang berisi makanan dan minuman Tiba-tiba kendaraannya hilang membawa semua makanan dan minumannya. Ketika dia telah berputus asa mencari ke sana kemari tidak dapat, airnya dia tidur di bawah pohon sambil menunggu kematiannya. Ketika dia bangun tiba-tiba dia mendapati kendaraannya di sampingnya lengkap dengan makanan dan minumannya. Orang ini sangat gembira sampai dia berdoa kepada Allah dengan salah ngomong. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kata Nabi SAW, Akhto amin syiddatil farah. Dia salah ucap karena terlalu gembira, saking terlalu gembira. Maka Nabi SAW menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira. Lebih sangat kegembiraannya dibandingkan hamba tadi ketika Allah menerima taubatnya seorang hamba. Maka subhanallah, sifat tobat dan selalu kembali kepada Allah ternyata bukan sifat yang rendah. Ternyata sifat yang mulia yang Allah cintai dari hambanya. Maka barang siapa yang mengetahui kekurangan dirinya dan kita adalah orang yang banyak kekurangan banyak barang siapa yang merasa dirinya banyak kurang dalam menegakkan perintah Allah dan itu adalah menimpa diri diri kita.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 Apa ini apa ini eh, <coughs> la taknatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertobat, bagi orang yang mau meminta pengampunan dari Allah dan pemaafannya, maka Allah akan mengampuni dan memaafkan dosa-dosanya. Oleh karena itu, ini merupakan nikmat yang agung dari Allah yang hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Dosa itu sangat kecil nilainya di hadapan Allah selama kita selama kita mau bertobat kepadanya. Selama kita takut dengan perbuatan dosa kita, selama kita semakin merasanya besar, <clears throat> maka itu semakin kecil nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan dalam Al-Quran bukanlah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mereka adalah orang-orang yang selalu yang juga berbuat dosa tapi bedanya mereka selalu beristighfar. Selalu meminta ampun kepada Allah. Allah menjebat sifat mereka dalam Al-Quran. Alladzina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum Zakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang kalau mereka berbuat perbuatan yang keji atau mendolimi diri mereka sendiri, ya ini berbuat dosa besar kadang-kadang atau dosa kecil, mereka segera mengingat Allah dan minta ampun atas dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah dan mereka tidak terus-menerus dalam melakukannya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ini sifatnya orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Justru mereka itu adalah seperti manusia yang biasa berbuat dosa. Tapi bedanya karena mereka itu punya ketakutan terhadap Allah dalam hatinya. Mereka selalu merasa dirinya rendah, maka mereka ketika berbuat dosa segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk akhlaknya adalah orang-orang yang buruk ini banyak berbuat dosa tapi meremehkan dosanya, tidak takut kepada Allah. Dalam sebuah asar yang sahih dari Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari, dia pernah mengatakan innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu an yaqa 'alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi faqala bihi hakadha. Orang yang beriman itu melihat dosanya seperti orang yang duduk di bawah sebuah gunung besar, yang dia khawatir gunung itu menimpanya. Sedangkan orang yang rusak agamanya, dia melihat dosanya, dosa-dosanya yang besar cuma seperti seekor lalat yang lewat di hadapannya, yang kemudian ditepisnya dengan dengan remeh, dengan remeh, dengan dengan dianggap sepele perbuatan dosa-dosanya tersebut. Nah ini perbedaan antara keduanya. Nah orang yang selalu merasa dosanya besar, takut kepada Allah, maka dia selalu berusaha meminta pemaafan darinya. Dia selalu meminta pengampunan darinya. Dari dan dengan dia merasa dosanya itu besar, merasa akan membinasakannya, dengan itu dia akan selalu bergantung dan bersandar kepada Allah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menghilangkan dan menghapuskan memaafkan dosa-dosanya tersebut. Oleh karena itulah Fafirru ilallah Allah perintahkan dalam Al-Quran Firru ilallah Kembalilah kepada Allah Diungkapkan kata-kata kembali kepada Allah Dengan kata-kata firor berlari menuju Allah. Kembalilah kepada Allah dengan berlari kepadanya. Kenapa? Karena dengan kembali kepada Allah seorang akan mendapatkan keamanan, mendapatkan ketentraman. Dan kalau dia berlari kepada selain Allah, kembali kepada hawa nafsunya, kembali kepada kecintaan dunia yang digandrunginya, maka dia tidak akan pernah merasa aman, justru dia akan semakin kesulitan semakin kesusahan karena orang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada orang yang bersandar kepada selainnya, kepada orang yang tidak mau kembali kembali kepada pengampunan dan kasih sayangnya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin ayol ikhwatu fillah para pendengar uh, radio Raja rahimakumullah maka mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu memberikan pengaruh yang sangat positif manfaat yang sangat agung bagi orang-orang yang mengimaninya dengan benar dan bagi orang-orang yang mengetahui kandungan dari nama ini untuk kemudian dilaksanakan konsekuensinya yaitu banyak meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta <coughs> apa ini e, eh, pemaafannya dan selalu beristighfar serta bertobat bertobat kepadanya. Nah maka tentu saja penjabaran dari Arti pemaafan Allah Subhanahu wa taala sangat luas dalam Islam. Kalau kita mengartikan secara luas seperti uh, apa ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamruha. Kata Rasulullah SAW, susullah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik supaya yang perbuatan baik itu menghapuskan keburukan tersebut dan <laughs> masih banyak uh, penjabaran dari nama yang Allah yang agung ini yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu-pintu pemaafan dan pengampunannya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang tahu diri yang menyadari kekurangan kita dalam beribadah dan menegakkan syukur nikmat kepadanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa di hadapannya serta memudahkan kita untuk mendapatkan taufik meminta ampun dan bertobat kepadanya meminta pemaafannya kalau kita terjerumus ke dalam ke dalam perbuatan dosa tersebut maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam Al-Qur'an wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Sungguh aku adalah benar-benar Maha Pengampun bagi orang-orang yang selalu bertobat, beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap menetapi jalan hidayah, jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penjabaran nama ini sekali lagi memiliki uh, cakupan yang sangat luas yang ingin kita bahas. Yang jelas kita ambil manfaat besar dari mengimani nama Allah Subhanahu wa taala ini karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang melaksanakan kandungan dari nama-namanya yang maha indah bahkan inilah cara mengambil manfaat yang paling utama dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka dengan kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Afu dan Al-Ghafur, At-Tawwab, Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan Maha Penerima Taubat ini kita laksanakan konsekuensinya dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang selalu bertobat, meminta ampun dan pemaafan darinya. Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika hamba itu berbuat dosa, maka kemudian dia berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyebutkan kesalahan-kesalahannya, kemudian menyebutkan nama Allah yang berhubungan dengan dosa tersebut dengan perbuatan apa ini dengan uh, apa yang dimintanya tersebut dengan dia mengatakan ya Allah ampunilah dosa-dosaku maafkanlah diriku sesungguhnya engkau adalah al-afu maha pemaaf engkau adalah al-ghafur maha pengampun dan engkau adalah Al-Tawab maha maha penerima tobat maka demikian kurang lebih yang bisa saya jelaskan pada kesempatan yang uh, ringkas ini. Dengan penjelasan yang ringkas ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua untuk semakin uh, mengenal kebaikan-kebaikan dalam agamanya yang utamanya kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam sifat-sifatnya yang maha indah dan uh, dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk istiqomah di atas agamanya sampai kita meninggal dunia nantinya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan li yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih untuk Ustaz Jazakallah Heran atas uh, materi dari pembahasan faidah-faidah dan manfaat dari kita memahami nama Allah yang mulia Al-Afu Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan dan ikhwatal Islam azanillah yakum. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama ya Ustaz dari telepon yang sudah masuk di pagi hari ini. Kami angkat saja. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa dari mana Pak? Dari Aziz di Jakarta. Nah, silakan Pak. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallah. Uh, saya ingin menanyakan ketika uh, kita mengalami masa-masa futur dalam beribadah, itu saya berpikir untuk melakukan dosa, kemudian karena biasanya setelah saya melakukan dosa itu saya menjadi merasa rendah di hadapan Allah sehingga ibadah itu menjadi merasa lebih khusyuk, lebih bergairah begitu. Itu apakah dibenarkan seperti itu atau adakah solusi lain untuk supaya kita bisa kembali uh, memiliki gairah dalam beribadah begitu, statistik koma. Hmm. Ya demikian saja Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya Ustaz. Ya, uh, namanya futur dalam ibadah itu memang satu hal yang dialami oleh manusia. Dalam sebuah hadis yang hasan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna li kulli amalin syarratan wa thumma fatrah. Memangkan kana ila sunnati faqad wa man fatrahu ila ghairi dzalika Sungguhnya masing-masing amal manusia itu ada masa-masa semangatnya dan ada masa-masa futurnya, lemahnya. Masa-masa lesu dalam beribadah. Barang siapa yang masa-masa lemahnya itu diarahkan kepada sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang mengarahkan kepada selain itu, maka dia tersesat. Maka anjuran dari hadis ini yang diterangkan oleh para ulama ketika kita mengalami masa-masa turunnya iman, harusnya minimal kita pertahankan iman kita yang sudah ada kalau tadinya dalam masa-masa semangat kita kita rajin melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka jelas ketika dalam keadaan putus jangan sampai perkara yang wajib kita tinggalkan dan perkara yang haram kita langgar, kita laksanakan. Karena ini jelas akan merusak keimanan kita. Ini jelas futur yang menjadikan kita rugi. Harusnya kita berusaha menjaga minimal apa yang sudah ada dalam keimanan kita kita pertahankan dan segera kita atasi agar kefuturan ini atau kelemahan ini tidak lama dan tidak dijadikan kesempatan oleh syaitan untuk menjatuhkan kita. Bagaimana cara mengatasinya? Segera mengusahakan sebab-sebab yang menguatkan iman. Ada Al-Quran di hadapan kita, kita baca. Al-Quran adalah sumber peneguh keimanan. Kemudian, uh, <laughs> apa ini, uh, kalau kita tidak, tidak sempat kita baca Al-Quran, mungkin juga malas, maka segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk kita lakukan saat berdoa kepada Allah agar dikuatkan iman kita, dihilangkan kelemahan kita saat ini. Kemudian yang lain meminta nasihat kepada teman kita. Ini juga makanya ini termasuk di antara keutamaannya selalu berhubungan dekat dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang bisa kita minta nasihatnya setiap saat. Atau kita kunjungi rumahnya. Kita datangi majelis ilmu, datangi, datang ke rumah ustaz teman kita yang bisa memotivasi kita untuk semangat kembali. Ini yang harus kita segera lakukan. Adapun dalam pertanyaan tadi, yaitu dengan melakukan maksiat dia lebih semangat, maka ini keliru. Ini bukan merupakan petunjuk Islam. Ya, yang saya terangkan tadi, manfaat daripada maksiat itu ketika sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, kita lihat uh, ada hikmahnya Allah jadikan maksiat ini ternyata misalnya untuk menjadikan hamba itu malu dan rendah diri. Tapi kalau belum terjadi tidak boleh. Kita menginginkan perbuatan maksiat. Karena ini merupakan tipu daya syaitan. Kita tahu maksiat itu merupakan sebab yang menutupi hati. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Idza aznabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, maka akan dicap pada hatinya satu titik hitam. Artinya kalau semakin banyak maksiatnya, maka semakin banyak pula titik hitam yang menutupi hatinya. Jadi maksiat itu hakikatnya adalah menutupi hati, mengurangi keimanan. Maka tidak boleh diinginkan, tidak boleh dilakukan secara asal. Jadi dengan cara seperti tadi ini kadang-kadang tipu daya syaitan yang membisikkan nanti kalau kamu habis berbuat dosa kamu akan lebih semangat, kamu akan lebih tekun. Ini tidak benar. Bisa jadi sebelum kita kembali semangatnya, perbuatan maksiat yang kita lakukan tadi naudzubillahi min dalik akan terus menyusul maksiat yang berikutnya karena sudah kita ketahui kata para ulama al maksiatu tastadi al maasi tastadi ba'dhuha ba'dhan yastadi ba'dhuha ba'dhan Perbuatan maksiat itu saling mengajak satu sama yang lainnya. Belum sempat kita bertobat dari ini, maka datang maksiat berikutnya, berikutnya, dan berikutnya akhirnya binasa. Maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Dan uh, apa ini keterangan yang saya sampaikan tadi bukan begitu maksudnya, tapi yang saya bahas tadi adalah jika ditinjau dari segi maksiat itu sendiri, terkadang ada manfaatnya untuk kebaikan hamba dalam kondisi-kondisi yang terbatas seperti yang saya jelaskan tadi. Adapun menginginkan perbuatan maksiat dari awal maka itu tidak tidak dibenarkan dalam dalam Islam, bahkan itu merupakan tipu daya syaitan. Nah. nah. Terima kasih jawaban Ustaz dan berikutnya kita angkat pertanyaan yang kedua ada Ibu Nurliati di Banten. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bu. E, mengenai memberikan nama anak Ustaz, saya itu dulu ya terpacu dengan segala sesuatu. Kemudian saya belum tahu bagaimana pengertian nama anak. Nah, sekarang anak saya itu udah e, eh, SMA saya memberi nama Nurman Abraham Jamil. Nah, banyak orang yang mengatakan Abraham itu kan musuhnya Nabi gitu. Nah, terus saya kompromi sama anaknya diganti ya Abraham e, Jamilnya aja. Tapi anaknya tersebut ah udahlah nggak usah nanti susah di kantor papa segala macam dia bilang begitu. Nah. Apakah nama Abraham itu bisa berpengaruh ke sifat anak gitu. Baik. Itu pertanyaan saya. Baik. Baik, terima kasih Ibu. Ya, ya silakan Ustaz. Nurman Nurman Abraham Jamil Ustaz. Ya, kalau yang dimaksud dengan Abraham di sini Abraha, ya jelas berbeda. Nah. Saya tidak mengetahui apakah Abraham itu artinya Abraha yang dimaksud dengan uh, musuhnya Nabi. Saya tidak mengetahui. Apa ini bisa jadi yang dimaksud Abraham di sini adalah Ibrahim mungkin. Iya. Imam iya, setelah Ibrahim. Ah, saya tidak tahu apakah betul aslinya sama. Yang jelas Abraham beda sama Abraham secara bahasa. Maka eh, <laughs> penamaan seperti ini kalau tidak mengandung pengertian jelek dan tidak dimaksudkan nama tersebut maka insya Allah tidak mengapa. Dan kata para ulama nama itu kalau tidak mengandung pengertian buruk dan tidak mengandung pengertian jelek maka sudah dibiarkan apa adanya. Apa adanya kecuali kalau di awal kali memberikan nama maka usahakanlah memilih nama-nama yang tidak mengandung masalah yang tidak eh, bermasalah nantinya sehingga tidak perlu dirubah, ya, pilihlah nama-nama yang lebih selamat dan memberikan motivasi. Adapun kalau tidak mengandung arti seperti itu maka tidak perlu, tidak perlu diganti. Demikian yang uh, saya pernah dengar dari keterangan uh, salah seorang syekh di Madinah itu Syekh Abdul Muhsin al Abad. uh, taala ya. Baik, terima kasih jawaban Ustaz dan berikutnya masih dari penelpon yang ketiga kita angkat saja di pagi ini. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan dari mana Ibu? Dengan Umu Adam di Purna Kalender. Silakan. Kembali masalah nama Ustaz, nama anak anak itu uh, Adam Kevin Al Fauzan dan Sultan Alif Al Zafran. Itu penggunaan alif itu gimana Ustaz ya? Uh, dibenarkan atau Nama alif, namanya siapa tadi Bu? Adam Kevin Al Fauzan. Al Fauzan ya. Dengan satu lagi Sultan Alif Al Zafran. Al, -za Al, Al Jafa. Al Jafran. Al, -Z Al Zafran. Jafran Al Zafran. Baik. Ya, Terima ya, kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tersebut tidak masalah hmm. insya Allah karena bukan termasuk nama Allah, maka tidak mengapa. Penggunaan al seperti itu tidak mengapa ya. Baik. <coughs> Kalau sekedar maksudnya gelar atau apa, selama tidak mengandung arti menganggap diri baik atau menampakkan kesucian diri, makanya tidak mengapa. Seperti yang saya dengar tadi sepintas tidak ada masalah dalam nama tersebut. Insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan anaknya ibu yang ini sama yang sebelumnya tadi dan kepada kita semua untuk dijadikan anaknya sebagai anak-anak yang soleh yang uh, memudahkan kebaikan kepada orang tua. Baik, eh, kemudian kita angkat pertanyaan dari Umu Hanif di Bekasi melalui pesan singkat. Ya Ustadz, eh, apakah boleh bagi kita untuk meniru sifat al-afu kepada sesama manusia jika boleh bagaimana agar agar bisa kita memaafkan kesalahan orang lain pada diri kita karena sangat sulit untuk memaafkan orang tersebut uh, apalagi mereka telah mendolimi kita jazakallah heran ya Ustaz ya tentu saja ini termasuk sifat yang sangat baik untuk sifat yang, yang sangat baik yang sangat dianjurkan dalam Islam yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagian dari para ulama menyebutkan bahwasanya uh, sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik itu dianjurkan bagi manusia untuk untuk dalam artian sesuai dengan keadaan yang ada pada diri manusia. Contohnya sifat al-afu, sifat memaafkan. Sifat memaafkan ini bahkan secara khusus Allah sebutkan dalam Al-Quran termasuk sifat-sifat utama yang ada pada orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman tentang mereka walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, selalu menahan kemarahan dan mudah memaafkan manusia. Kenapa tiga sifat ini sampai dikatakan termasuk sifat khusus yang yang utama yang ada pada orang-orang yang bertakwa? Karena sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tadi ini itu benar-benar sifat-sifat yang untuk melakukannya butuh butuh perjuangan menundukkan hawa nafsu. Contohnya tadi diterangkan dalam ayat ini berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang yang berinfak bersedekah dalam keadaan banyak hartanya lapang, ini mudah baginya keluar uang satu juta tidak ada artinya karena uang yang dimilikinya ratusan juta misalnya. Mudah bagi dia. Tapi orang yang pas-pasan penghasilannya, dia berusaha untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk diinfakkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka ini butuh perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Meskipun jelas orang yang kaya berinfak juga ini baik, tapi perjuangan untuk menundukkan nafsunya pada dirinya lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan dengan orang yang penghasilannya pas-pasan. Wal al ghaiz, orang yang menahan kemarahan. Artinya menahan kemarahan ketika dia mampu melampiaskan. Ini juga berat. Ketika orang menahan kemarahan kepada orang yang tidak mampu dilampiaskannya, marah kepada atasannya, kepada orang yang lebih kuat darinya, kepada orang yang ditakutinya, wajar karena dia takut, nggak berani. Tapi ketika dia bisa menahan kemarahan kepada orang yang mampu dilampiaskannya, kepada bawahannya, kepada anaknya, orang yang dibawa kekuasaannya, orang yang tidak berdaya, dia bisa menahan kemarahannya betul-betul menahan nafsunya maka ini adalah orang yang diajukan jempol orang yang telah apa ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afina nas dan mudah memaafkan manusia ini juga sifat yang terpuji. Karena seperti tadi, mudah memaafkan manusia itu sulit. Khususnya jika orang merasa dia yang benar, orang lain yang zalim. Ini sulit. Padahal dalam ayat ini dikatakan mereka mudah memaafkan manusia, tidak peduli siapa yang merasa bersalah selama itu dalam masalah-masalah urusan dunia, kepentingan pribadi, dia selalu berusaha untuk memulai. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan tentang kemuliaan keutamaan orang yang suka maafkan ini dalam sabda beliau, "Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Dan Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan mudahnya dia memaafkan dengan permaafan yang selalu diberikannya kecuali kemuliaan. Jadi tidak dibatasi apakah dia yang merasa bersalah atau dia merasa orang lain yang boleh atau dia yang apa ini merasa harusnya orang minta maaf kepada dia tidak peduli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan larangan saling memboikot di antara dua orang Muslim dalam urusan urusan pribadi, beliau Shallallahu Wasallam bersabda, la yahillu li, li muslimin ayah jura akhahu fauqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi dua, bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, tidak menegur saudaranya lebih dari tiga hari. Ketika mereka bertemu, yang ini berpaling, yang sana juga berpaling. Beliau bersabda, wa khairuhuma dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Karena dialah yang memulai memberikan pemaafan tanpa peduli pertimbangan siapa yang salah. Maka ini adalah satu sifat yang baik yang memang butuh perjuangan untuk bisa menundukkan hawa nafsu dalam melakukannya. Oleh karena itulah ini dijadikan sebagai salah satu sifat-sifat atau ciri-ciri utama dari orang-orang yang bertakwa. Baik, terima kasih jawaban Ustadz. Uh, dan untuk yang berikut kita angkat masih dari pesan singkat dari Pak Ardi di Bekasi yang bertanya, Ya Ustadz, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hudud terhadap eh, dosa-dosa uh, makhluknya di dunia ini seperti halnya zina dengan rajam, kemudian potong tangan dan lain sebagainya. Eh, yang jadi pertanyaan apakah mereka yang terkena yang berdosa tersebut yang kemudian dihukum sesuai dengan hudud-hudud e, eh, syariat yang sesuai syariat Allah akan ampuni e, dosanya lalu bagaimanakah dengan mereka e, yang melakukan dosa-dosa besar namun tidak tegak hukum syariat Allah e, padanya di dunia apakah uh, juga Allah akan bisa ampuni dosanya dengan uh, berbagai musibah dan uh, bencana yang dia hadapi di dunia ini. Mohon penjelasannya jazakallah khairan Ustaz. Ya, uh, pertama hudud yang tadi ditanyakan, maka jika itu diterapkan pada seseorang sesuai dengan ketentuan syariat, maka itu akan diampuni dosa tersebut dan merupakan penebus dosanya di akhirat nanti. Dia tidak ada, dia akan dihukum lagi dengan dengan perbuatan eh, dengan eh, dosanya tersebut setelah ditegakkan had padanya di dunia. Adapun bagi orang-orang yang tidak seperti itu, yang tidak ditegakkan padanya di dunia, maka Allah memiliki eh, apa ini cara lain untuk mengampuni itu dengan hamba tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena sudah kita bahas tadi Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat. Jangankan dosa besar orang yang berbuat syirik, kalau dia bertobat sungguh-sungguh maka Allah terima tobatnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Majah bersabda, minat ibu dzanbi kaman la dan balahu Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya maka seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Jadi ini caranya untuk menghilangkan dosa. Adapun perbuatan apa ini maksiat, apa musibah atau malapetaka yang menimpa seorang hamba cobaan-cobaan yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih diantaranya sabda Nabi SAW apa ma musibah musibatin tusibul Muslimah illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin yashakuha Yashakuha. tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menjadikan penghapus dosa-dosanya sampai pun diri yang menusuknya. Keterangan dari para ulama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu harus dihilangkan dengan tobat. Adapun maksiat, apa adapun e, musibah atau cobaan itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Karena amalan-amalan yang wajib saja dalam Islam, yang besar seperti rukun-rukun Islam itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukafiratul lima bainahunna idza jutunibatil kabair dalam sahih Muslim. Sabda Nabi SAW salat lima waktu, Jumat salat Jumat ke Jumat berikutnya bulan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi perbuatan dosa-dosa besar. Artinya dosa besar tidak diampuni kecuali dengan bertobat dengan sungguh-sungguh dan dengan bertobat dengan sungguh-sungguh yang memenuhi syarat-syaratnya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa bagaimanapun bagaimanapun besarnya dosa-dosa tersebut ya Baik, terima kasih untuk jawaban Ustadz. Eh, kita angkat kembali sebelum kami angkat dari telepon ada pesan singkat yang datang dari saudara kita di uh, bumi Sumatera dari pendengar di Dumai yang bertanya Ustadz apabila kita melaksanakan uh, uh, sebuah maksiat apakah ada syariat bagi kita untuk mandi taubat secara khusus Ustadz mohon penjelasannya tidak ada syariat yang saya ketahui tidak pernah kami dengar tentang masalah mandi taubat yang ada anjurannya dan ini tidak wajib juga bagi orang yang baru masuk Islam dianjurkan dia untuk mandi, kemudian dia bersyahadat, ini pun tidak tidak wajib hukumnya. ada pun mandi tobat tidak ada yang ada salah tobat. Salah tobat disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini bagi siapa yang berbuat dosa kemudian dia berwudu kemudian melaksanakan salat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya meskipun juga ini bukan merupakan kewajiban artinya tidak harus dengan dengan salat tapi ini merupakan anjuran bagi orang yang berbuat dosa untuk melaksanakan sholat tobat yang disebutkan dalam dalam hadis yang sahih. Ya. Baik, terima kasih untuk jawaban Ustadz dan berikutnya kita angkat pertanyaan yang uh, datang melalui telepon di 0218236543 kami persilakan untuk Anda para pendengar dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan dan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustadz untuk Al-Ghafur mengisyaratkan kepada penutupan. Apakah maksudnya dari penutupan tersebut? Uh, apakah maksudnya uh, tidak diperlihatkan dosa-dosanya dari segenap makhluk pada hari kiamat dan dosanya tetap ada atau uh, atau apa ya gitu? Ya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya sudah jelaskan tadi ya, itu maksudnya kalau digabung dengan dua-duanya ya. Kalau dikatakan gofuror, apa ini afuan gofurah, kedua-duanya maka gofur tadi mengandung makna ya ini Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosanya yang pada akhirnya nanti kemudian juga Allah mengampuninya dengan rahmat dan karuniaNya Cuman kalau al-afu itu dihapuskan dari awal, kalau al gofur itu bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya dulu, kemudian Allah bisa perlihatkan kepada hambanya setelah banyak itu mengakuinya kemudian Allah mengampuninya untuk memberikan menampakkan agungnya rahmatnya kepada kepada hambanya tersebut. Yang jelas ini keterangan dari para ulama ketika membedakan dua nama tadi jika digabungkan yang kemudian kalau terpisah ya maka kedua-duanya memiliki makna yang sama seperti kalau kita bilang Islam dan iman. Islam itu kalau disebutkan Islam sendiri ya mencakup mana iman. Kalau kita bilang iman sendiri juga mencakup mana Islam. Tapi kalau digabungkan dua-duanya biasanya Islam itu dikhususkan pada amalan-amalan yang lahir, yang zahir pada anggota badan seperti sholat, puasa, zakat. Adapun iman yang berhubungan dengan amalan-amalan batin, keyakinan dalam hati, iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada takdir dan seterusnya. Itu maksudnya untuk membedakan di antara keduanya dan maksudnya adalah ya seperti tadi ya, ini penutupan maksudnya seperti yang saya jelaskan itu ya. Baik, terima kasih untuk jawaban yang saya sampaikan. Masih dari penelpon untuk pagi ini ada Bapak Yunus di Depok. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya dalam ibadah gitu banyak ada apa namanya sedikit banyak meningkat itu apa nah itu termasuk hidayah dari Allah atau atau bukan itu baik itu aja terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya, pertanyaan uh, nah, ini silakan insya Allah, insya Allah termasuk hidayah dari Allah subhanahu wa taala kita berharap semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memudahkan petunjuknya kepada Bapak dan kepada kita semua agar ibadah kita ditingkatkan, semangat kita untuk bertobat ditingkatkan, semangat kita untuk memperbaiki diri juga ditingkatkan. Cuma supaya tidak masuk peluang dari syaitan untuk menjerumuskan kita. Kalau kita merasakan ibadah kita meningkat, hendaknya kita segera menisbahkan itu kepada Allah. Jadi jangan beri peluang syaitan itu untuk merasa diri kita ini besar atau merasa diri kita ini bisa bergantung kepada diri sendiri. Itu kan dilarang Nabi SAW saya berdoa secara khusus dalam hadis yang sahih, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa ada dua sifat utama yang harus selalu dibawa oleh seorang hamba dalam kehidupannya agar dia selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang pertama, musyahadatu minnatillahi alaih mempersaksikan besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan yang kedua, musyahadatu taksir nafsihi Diadai syukri nikmatillah. Ya, yang kedua, mempersaksikan kurangnya dia, kurangnya dirinya dalam menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua sifat ini yang selalu dibawa dan dua sifat inilah yang terkandung dalam uh, zikir yang kita baca pada pagi dan sore Sayyidul Istighfar yang sangat terkenal penghulunya istighfar, istighfar yang paling mulia yang dijamin besar keutamaannya oleh Nabi SAW. Di situ ada uh, ucapan kita, selalu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. anta, nah, nah. anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu dan seterusnya. Dalam sahih istighfar ini ada ucapan kita, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi. Aku mengembalikan kepadamu ya Allah atas besarnya limpahan nikmat yang kamu curahkan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Dua kalimat ini kata Ibnu Qayyim inilah yang menjadi inti Sayyidul, Sayyidul Istighfar ini, penghulunya istighfar ini sehingga dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Pertama ucapan kita, ya Allah aku mengakui bagimu besarnya nikmat yang kamu limpahkan kepadaku. Artinya ini mengakui apa ini semua kebaikan dari Allah dan selalu menyandarkan kebaikan kepadanya. Wa abu ubidan dan aku mau mengakui dosa-dosaku. Ini mengakui, ini adalah pengakuan terhadap kekurangan hamba. Dan selalunya dia kurang dalam menjalankan, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dua hal ini seorang hamba akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Terima kasih untuk eh, jawaban Ustaz. Kami angkat untuk yang berikutnya dari telepon kembali ada Bapak Said di Dumai Riau. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak dua orang yang ya artinya tidak banyak orang yang satunya biasanya sebagai imam masjid yang satunya sebagai imam. saya mau tanyakan itu bagaimana hukumnya kalau seorang yang tidak orang terus bersolat berjamaah bersama-sama apakah yang menjadi makmum itu bisa mendapat nilai seperti sholat berjamaah baik baik itu saja Bapak Said ya, nah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja pertikaian tadi kalau itu sampai masalah-masalah dunia yang membuat mereka tidak saling bertegur sapa itu jelas tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan tercela. Dan saya sudah bacakan tadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW mengatakan wa khairu mal wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam, mulai menegur, mulai memaafkan, mulai mendekati. Ini juga menyangkut masalah-masalah dunia, artinya masalah-masalah pribadi yang bisa diselesaikan dengan cara dengan cara damai. uh, <coughs> adapun yang berhubungan dengan salat mereka, maka insya Allah salat mereka keduanya tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah dalam masalah ini karena e, apa yang mereka terjadi di antara mereka tidak berhubungan dengan masalah salat. Selama imam tersebut salatnya tidak dirusakkan dengan hal-hal yang membatalkan salat, apalagi yang berhubungan dengan keyakinan yang kufur atau syirik misalnya, maka salatnya sah dan imam makmum pun juga salat sah di belakangnya. Kata para ulama, man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Barang siapa yang salatnya itu sah dilaksanakannya, maka berarti dia juga sah menjadi imam. Begitu. Maka ini tidak ada pengaruhnya. Sampai pun kalau dia mungkin punya kesalahan-kesalahan, sudah kita ketahui, eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwasanya salatnya seorang makmum di belakang imam yang ada kesalahan-kesalahannya pun selama tidak membatalkan sholat, maka ini bukan menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah SAW bersabda, Yusalluna lakum fa'in asabu falakum walahum wa in akhfa'u falakum alaihim. Mereka tetap sholat memimpinmu, menjadi imam bagimu. Kalau mereka benar, maka pahalanya bagi kamu dan bagi mereka. Kalau mereka salah, maka dosanya bagi mereka dan kalian tetap mendapatkan mendapatkan kebaikan. Ya ini uh, hukum untuk salatnya insya Allah tidak ada masalah dan tidak ada pengaruhnya. Cuman yang dianjurkan bagi uh, ikhwan yang mengalami hal seperti ini jika keduanya adalah ikhwan yang baik keduanya orang muslim yang bisa dinasihati maka anaknya segera dia berdamai segera mengusahakan perbaikan yang terlebih dahulu memulai adalah dialah yang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada semua kaum muslimin kepada kita semua untuk selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Baik, terima kasih jawaban Ustadz. Kita masih ada waktu saja ya, untuk pertanyaan dari pesan singkat kembali. Banyak sekali pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari saudara-saudara kita. Kita angkat yang berikut ini dari Ibu Yani di Jakarta yang bertanya, Ya Ustadz, apakah diperbolehkan bagi kita untuk memberitahu atau menyebutkan dosa-dosa kita kepada orang lain dengan harapan kita bisa lebih tenang dan uh, bisa bertobat dengan sesungguhnya? Jazakallah heran ya Ustadz e, perbuatan seperti ini hukum asalnya kita ketahui dalam Islam dilarang. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Kullu nasi mu'afan illal mujahirun." Semua manusia itu diberikan pemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang melakukan mujahar. Mujahirun yaitu menampakkan dosa-dosa yang menceritakan. Kata Rasulullah SAW, wa inna minal mujaharati, termasuk perbuatan menampakkan dosa-dosa adalah orang yang berbuat dosa di malam hari, yang kemudian Allah telah menutupi dosanya, ternyata di pagi harinya dia bangun, dia menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain. Ini dilarang hukumnya dalam Islam. Dilarang hukumnya secara asal karena termasuk menyebarkan dosa yang di situ nanti juga terkandung perbuatan dia tidak menyesali dosa tersebut bahkan membanggakannya kepada orang lain. Meskipun ya dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas diperbolehkan, contohnya seperti orang yang ingin menasehati orang lain. Misalnya, atau ingin bertanya tentang solusi dari masalahnya, yang tentu saja yang terbaik dalam masalah ini tidak perlu menyebutkan hal tersebut kita yang melakukan misalnya. Tidak perlu. <coughs> tidak perlu kita menyebutkan kita yang melakukannya. Adapun juga kalau ingin menasihati orang-orang lain, ya kita perlu isyaratkan saja bahwasanya ada orang yang berbuat dosa demikian, begini, demikian, maka hendaknya kita jangan ikuti perbuatan dosa tersebut. Atau misalnya orang yang menceritakan perbuatan dosanya seperti sebagian dari sahabat menceritakan perbuatan salahnya, tapi kemudian dia diampuni, yang kemudian dengan itu dia mendapatkan kebaikan, setelah itu dia berubah, ini juga untuk untuk diambil pelajaran daripadanya. Yang jelas untuk kepentingan-kepentingan yang sangat terbatas. Adapun kalau sekedar ingin curhat, melegakan perasaan, maka ini tidak dianjurkan dalam Islam karena ini menjadikan perbuatan dosa tersebar. Apalagi dalam Islam kita justru dianjurkan mengadukan permasalahan kita kepada Allah mengadukan permasalahan kita kepada Allah seperti ucapan Nabi yang Allah nukil dalam Al-Quran. Uh, <laughs> apa ini Nabi Yakub yang mengatakan in nama ashku basti wa husni ilallah. Hanyalah aku mengadukan kesedihanku dan uh, penderitaanku kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi justru kita dianjurkan untuk mengadukan permasalahan kita kepada Allah karena dialah yang bisa mengampuni dosa dan dialah yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah adapun mengadu kepada manusia Justru mungkin ini menjadi sebab dia akan mengetahui keburukan kita atau menjadi sebab dia justru termotivasi melakukan maksiat tersebut atau keburukan-keburukan yang lainnya maka saya hendaknya ini di, dihindarkan ya dihindarkan maka kalau memang mau cerita maka jangan sampai disebutkan hal tersebut secara terang-terangan siapa yang melakukannya kalau memang ingin meminta nasihat atau untuk kepentingan menasihati orang lain kalau ingin menyebutkannya maka sebutkanlah kepada Allah karena dialah yang maha pantas untuk kita mengadukan segala keluhannya kepada kepadanya dan dialah yang mampu menyelesaikan masalah kita serta mengampuni mengampuni dosa-dosa kita. Baik, terima kasih jawabannya dan kemudian kita angkat pertanyaan dan ini tampaknya pertanyaan terakhir kita di pagi ini saja dari Bapak Satriawan di Selat Panjang Riau yang bertanya, Ustadz apakah ada pembagian taubat? Saya ketahui ada taubatan nasuha. Apakah ada tingkatan di bawahnya? Dan pertanyaan tambahan dari beliau, untuk permasalahan dosa kesyirikan. Bagaimanakah cara taubat dari kesyirikan? Terima kasih jawaban Ustaz Jazakallah Khairan. Taubat nasuha yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Nasuh itu dari kata-kata nasuha artinya murni secara asal. Jadi taubat yang nasuh artinya taubat yang murni yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang tobat itu dilakukan dengan meliputi semua dosa ya, yang besar maupun kecil, ya disertai dengan sikap uh, yakin, tidak ragu-ragu dan tidak terus-menerus dalam melakukan perbuatan maksiat. Jadi tobat nasuh itu adalah yang memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat seperti yang diterangkan oleh para ulama. Syarat-syarat diterimanya tobat pertama ikhlas kepada Allah semata-mata, bukan karena takut kepada makhluk atau mengharapkan pujian makhluk. Yang kemudian harus ada anadam penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatan dosa tersebut Kemudian ada al adab al-adamil audah ya. Tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian ada adanya al-ikhla, mencabut diri, meninggalkan perbuatan dosa tersebut serta sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Kemudian tobat dilakukan pada waktunya. Ya ini sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yakbalu taubat al-abdi malam yugargir. Dalam hadis sahih riwayat Muhammad. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Dan untuk semua manusia yaitu sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya seperti juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian jika berlaku berhubungan dengan apa ini hak manusia maka ditambah satu syarat lagi yaitu dia harus mengembalikan hak-hak tersebut, meminta maaf kepada orang yang pernah didoliminya, disakitinya, jika dia pernah mengambil uang ya maka dikembalikan uang atau atau harta tersebut. Itu yang namanya tobat nasuh. Itulah tobat yang paling utama dalam Islam. Adapun tingkatan-tingkatan orang bertobat jelas ada. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya ada uwat jawa. Orang yang bertobat itu pengaruh tobatnya ada yang sangat kuat sampai menjadikan kedudukannya setelah bertobat lebih tinggi daripada kedudukannya semula. Ada juga orang yang tobatnya kurang kuat sehingga sama kedudukannya. Jadi kembali seperti semula. Ada juga yang tobatnya kurang kuat sehingga tobatnya itu tidak menjadikan apa ini kedudukannya lebih tinggi daripada semula. Ini tergantung dari kekuatan ikhlasnya dan kekuatan dia dalam memenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Tentu saja orang ikhlas kan juga bertingkat-tingkat. Tekad orang juga dalam apa ini tidak mengulangi perbuatan maksiat bertingkat-tingkat, maka inilah yang mempengaruhi uh, kuatnya dia dalam menunaikan syarat-syarat taubat tersebut dan kuatnya penyesalannya yang mempengaruhi kualitas taubatnya. Tapi dalam hadis yang sahih saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu menyebutkan tentang seorang yang berzina, naudzubillah min di zaman beliau kemudian dirajam sewaktu uh, Nabi SAW mensolatkannya ditegur sama Umar bin Khattab. Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi laqad taba taubatan. Laukusimat kusimat baina sab'ina min ahli madinati lawasi'athum. Sungguh dia telah bertobat dengan satu tobat yang kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka akan mencukupi mereka. Ini jelas tobat yang sangat kuat karena bisa untuk mencukupi itu tobat apa ini mengampuni 70 orang, dosanya 70 orang. Yang ini tidak semua orang bisa melakukan dosa apa ini tobat yang seperti itu. Ini yang yang sehubungan dengan masalah tobat jadi bertingkat-tingkat. Maka tobat nasuh namanya tobat nasuh ya. Tobat nasuhan itu maksudnya kalau mansuh, kalau biasa disebut tobat nasuh adalah pengertiannya seperti tadi yang sungguh-sungguh dan terpenuhi syarat-syarat yang ditenangkan oleh para ulama sebagai syarat diterimanya tobat. Kemudian tobatnya orang yang berbuat syirik, Tobatnya orang yang berbuat syirik secara umum perbuatan-perbuatan dosa yang besar seperti ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an uh, <coughs> tentang tobatnya mereka Illa tabu wa aslahu wa bayyanu. Orang yang bertobat memperbaiki diri dan menjelaskan. Jadi kalau dia bertobat dari perbuatan syirik, yang harus dilakukan pertama dia meninggalkan perbuatan syirik tersebut, Kemudian memperbaiki diri dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kalau tadinya dia rajin melakukan perbuatan syirik, menyembah kuburan, setelah itu dia banyak bersujud kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah dari perbuatan dosa-dosa tersebut. Kalau dia mampu melakukan, maka hendaknya kuburan-kuburan tadi dihancurkannya. Atau minimal dia menasihati orang yang berkuasa untuk menghancurkan atau eh, menutup kuburan-kuburan syirik tersebut. Ini kalau mampu dilakukannya. Kemudian kalau dia itu sebagai orang tokoh yang diikuti harus dia umumkan kepada bawahannya bahwasanya dulu dia sering melakukan perbuatan syirik, maka sekarang dia meninggalkannya dan dia mengakui bahwa itu adalah adalah kesalahan. Ya kalau tidak mampu maka dia lakukan semampu yang di semampu yang dilakukannya, maka barang siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan akan menerima perbuatan uh, apa ini taubatnya dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz dan uh, di penghujung kajian kita ada kesimpulan akhir atau uh, ikhtitam kami persilakan Ustaz. Ya, uh, inti dari kajian kita pada hari ini adalah membahas sifat al-afu, al-ghafur, maha pemaaf, maha pemangpun, dan penerima tobat yang ini kita ambil manfaatnya, kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-afu sebagai salah satu dari asma'ul husna, nama-nama yang maha indah. Kemudian nama ini mengandung sifat yaitu al-afu, maha pemaaf, maha pengampun, yang konsekuensinya adalah kita sebagai orang yang beriman apa ini mengamalkan kandungan dari nama ini dengan senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa ini selalu bertobat dan kembali kepadanya dan meminta pemaafan atas semua kekurangan dan dosa-dosa kita ya. ya. Terima kasih untuk Ustadz sekali lagi jazakallah khairan atas keluangan waktu yang telah diberikan untuk para pendengar Radio Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita bersama uh, antum ya Ustadz di kesempatan hari Kamis mendatang. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas begitu banyaknya pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat. Karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan keseluruhan pertanyaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga dari materi yang beliau sampaikan dapat kita ambil faidah dan manfaatnya. Kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.